Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku anak sekalian, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Hadis yang akan kita bahas, kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang utama yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir dua tahun enam bulan setelah peristiwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil fil gajah ada seorang bernama Abrahah dia ingin mengalihkan pusat ibadah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah Makkah ini sebagai pusat ibadah sekaligus pusat bisnis di Quraisy perjalanan orang Quraisy ilafihim rihlatasyita' perjalanan musim syita musim dingin wasaif musim panas maka pada saat musim dingin orang-orang Arab itu pergi berdagang ke Yaman posisi Yaman di bawah wal wasaif musim panas mereka pergi ke atas negeri Syam Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina Makkah di tengah pada musim haji mereka berkumpul semua di Makkah padang Arafah orang kalau sudah banyak berkumpul di sana ada transaksi bisnis jalan nah ini yang diintai oleh Abraha gimana kalau kita alihkan kita buat Ka'bah di Yaman maka yang asli ini kita hancurkan kita bawa tentara-tentara bergajah Begitu sampai di daerah Mina, gajah-gajah itu tidak mau berjalan. Gajah pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita melontar jumrah Aqabah itu, gajah-gajah itu semuanya turun tidak mau berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya arsalna alaihim tayran ababil kami kirimkan kepada mereka burung ababil termihi menembak pasukan itu bihijaratin min sijil dari batu-batu api neraka termihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul lalu mereka seperti daun-daun kayu makul yang dimakan ulat ibu bapak punya pokok kayu tanaman Lihat macam mana dia dimakan ulat Begitulah habis mengkerut mati Peristiwa itu terjadi dua tahun setengah setelah itu lahirlah seorang bayi mungil bernama diberi nama oleh orang tuanya Abdul Ka'bah. Abdul artinya hamba. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Sakingkan orang Arab Quraisy itu memuliakan Ka'bah, maka anaknya dikatakannya Abdul Ka'bah. Nama laki-laki yang memberi nama Abdul Ka'bah itu Abu Kuhafah. Abu Kuhafah punya anak laki-laki, dia senang bukan main. Maka sebagai bentuk kesenangannya, dia katakan anakku ini ku beri nama Abdul Ka'bah. Anak ini memang dari kecil fitrahnya sudah baik. Sebelum masuk Islam dia tidak pernah minum khamar. Aisyah radhiyallahu anha anaknya mengaku ayahku Abu Bakar Siddiq sebelum ayat khamar turun ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman innamal khamaru khamar wal maisir judi wal ansar menyembeli binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibu jauhi sebelum ayat itu turun Padahal orang Arab Quraisy minum khamar itu sudah seperti minum teh manis tempat kita. Makanya ayat pengharaman khamar at-tadarruj fit tashri' tidak langsung ayat khamar itu turun orang beriman haram minum khamar. Nah, kenapa? Karena orang Arab memang bukan main suka minum khamar. Khamar itu apa Pak Ustaz? Khamar itu adalah anggur. Anggur segala anggur dicampur, diaduk, dipijak, diinjak, disaring cairannya itu dimasukkan ke dalam botol gelas ditutup selama seminggu setelah itu melewati proses fermentasi berbuih muncul zat baru yang disebut dengan alkohol alkohol bukan bahasa Arab walaupun pakai al alkohol almari alpokat aluminium itu bukan bahasa Arab muncul zat baru alkohol itulah yang disebut haram itu Khamar diambil dari kata khimar, kain penutup kepala perempuan supaya rambutnya tak nampak. Di dalam mohon maaf di dalam hijab ibu ada kain penutup supaya rambutnya tak nampak. Itu namanya khimar. Kain penutup kepala disebut khimar. Kenapa? Karena dia menutup kepala. Tapi kalau dia menutup isi kepala disebut dengan khamar. Kalau sudah diminum dia, orang tak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana tetangga, mana sahabat, mana bini dia, mana bini orang. Karena dia sudah minum khamar. Nah, orang Arab Quraisy minum khamar itu biasa saja. Kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia tidak pernah minum khamar. Jadi orang ini sebelum masuk Islam pun sudah baik. Jadi kalau kita ketemu ada kawan non muslim, orangnya baik tidak mabuk, sopan, itu seperti Sayyidina Abu Bakar sedih, radhiyallahu anhu. Baik. Maka tinggal mengajaknya lagi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya mengumpulkan orang baik-baik baik. Ini subuh ini berkumpul ada orang baik dari Panam, ada orang baik dari Kulim, ada orang baik dari Rumbai, ada orang baik dari Bangkinang, ada orang baik dari eh, Pelelawan berkumpul orang baik ini bersatu dipersatukan orang-orang baik itu dengan ikatan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika dakwah Islam datang, maka kalau dikatakan siapakah orang yang pertama masuk Islam? Khadijah Pak Ustaz. Oh enggak, yang pertama masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Oh enggak, yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Semuanya betul. Perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah anak muda, anak kecil yang pertama masuk Islam, maksud anak kecil yang belum akil balik, Ali bin Abi Talib. Orang tua dewasa yang pertama masuk Islam, Abu Bakr ini Siddiq. Mulia Abu Bakar itu Pak Ustaz, cukuplah kemuliaannya bahwa dia diabadikan dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Belum pernah saya baca ayat Quran. Ya Abu Bakar Siddiq, tak ada. Cukup dengan ayat Ilhuma satu orang huwa dua orang huma Ilhuma ketika dia berdua fil ghari di dalam gua idh yaqulu li sahibihi ketika dia berkata kepada sahabatnya la tahzan jangan kau cemas jangan kau khawatir jangan kau takut siapa yang berdua ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakr bin siddiq nama dia Abdul Ka'bah tapi kemudian setelah masuk Islam Dirobah Nabi namanya menjadi Abdullah Abdul Ka'bah Oh ini nama tak baik Menghambakan diri pada Ka'bah Kita tak menyembah Ka'bah Orang mengejek Tengok tu orang Islam menyembah batu Kita taknya pernah Ka'bah itu ibarat tiang panjang patok Lalu kita salat menghadap Sebagai penentu arah Fawalli wajhaka syatral masjidil haram Adapkan wajahmu ke arah Ka'bah Al-Masjidil Haram Adapun menisbatkan diri kepada Abdul Ka'bah Syirik tak boleh Maka namanya dirubah Nabi menjadi Abdullah Nama yang paling bagus Nama yang dinisbatkan kepada Allah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim Sesuai Asma'ul Husna Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar Abdul Somad ada di Nah, maka itulah nama dia dirubah. Tapi kemudian dipanggil dia dengan Abu Bakar. Bakar artinya anak gadis. Kenapa begitu? Ada anak gadisnya yang menikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah al Aisyahur Ridha. Aisyah, maka dipanggil orang dia, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, wahai bapak yang anak gadisnya menikah dengan Nabi kami." Siddiqah Sadaqah, sadaqah, benar, jujur, tulus. Sadaqah, orang yang memiliki sifat sidq itu disebut dengan as-siddiqah. Maka kenapa dia bergelar itu? Kenapa yang lain tak dapat? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku sudah berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kemudian naik ke sidratul muntaha semua mengejek. Ah, Muhammad Majnun, gila. Muhammad itu sahir, tukang sihir. Muhammad itu kahib, dukun. Muhammad itu tukang bicara dongeng-dongeng nenek moyang asatirul awalin. Tapi ada seorang laki-laki tanpa pikir panjang dia percaya. Sodaktu, aku percaya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia diberi gelar As-Siddiq. Maka kedua gelarnya itu keutamaan. Abu Bakar karena anaknya dipilih menjadi ummul mukminin, ibunya orang beriman. Makanya kalau ada orang mencaci maki Aisyah, kita marah karena mereka sudah mencaci maki ibu kita, Aisyah, ummul mukminin, sayyidatuna Aisyah, ummul mukminin, anaknya. Lalu kemudian dia bergelar as siddiqah Bagaimana ketulusannya? Dia seorang tajirun. Tajir artinya pedagang, peniaga. Hartanya melimpah ruah dari mana Ustadz tahu hartanya melimpah? Bapaknya bernama Abu Kuhafah tidak beriman kepada Nabi. Benci bukan main. Ketika dia tahu Nabi membawa anaknya pergi hijrah, maka datanglah Abu Kuhafah menjumpai cucunya namanya Asma binti Abi Bakar. Hai cucuku Asma. Ya datuk, ya kakek. Mana emas-emas ayahmu itu? Emas simpanan ayahmu mana? datanglah Asma mengambil kain, dibungkusnya batu bulat, diberikannya ke kakek datuk, kakek Abu Kuhafa. Coba pegang kain ini. Lalu datuknya itu pun megang kain. Ini emasnya, ya. Oh, padahal itu batu. Emas itu mana? Sudah habis dibawa Nabi belanja perbelanjaan hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Kuhafah itu buta, jadi tak nampak dipegang. Jadi kalau ada orang buta, jahat itu boleh begitu kan. Oh, ya. Tapi akhirnya Abu Kuhafah itu masuk Islam. Pada tahun ke-8 Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dalam peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Lalu kemudian pada saat itu semua orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath ketika datang kemenangan waraitan nas kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah mereka masuk ke dalam Islam afwaja berbondong-bondong maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan ayah sahabatnya itu masuk Islam hadis tentang mencelup rambut itu pada peristiwa Fathu Makkah Abu Quhafah sudah tua rambutnya putih semua Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asbiru." Celup rambutnya, dicelup dengan hina. Inai kata orang kita, pacar kata orang Jawa. Supaya rambutnya warna hina, warna uh, mahogani, warna kuning ke tua, pekat seperti warna semir. Uh, ah, ini. Tapi dengan inai, jangan dengan alat-alat yang lain. Ini tentang Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah tidak ada yang paling besar perjuangannya. Masing-masing punya kontribusi. Sayyidina Ali bin Abi Talib nyawanya dia berikan. Berbaring dia di atas tempat tidur Nabi. Andai anak-anak muda kafir Quraisy itu tidak membuka selimutnya, berkeping-kepinglah kepala Sayyidina Ali. Tapi kemudian mereka membuka Allah menyelamatkan. Mana Muhammad? Itu perjuangan, kontribusi, sumbangan Ali. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Emasnya, nyawanya, anaknya Anaknya dia berikan. Aisyah. Asma yang membawa makanan dari kota Makkah naik ke atas. Begitu juga dengan Abdullah. Abdullah yang membawa berita. Malam dia tidur di atas. Siang dia mengumpulkan berita-berita, berita isu-isu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya, nyawanya, anaknya, hartanya. Makanya kalau ada orang ciri aliran kafir, batil, sesat, mencaci maki. Makanya kata Al Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, Hadramaut, Tarim, agama apa yang mengajarkan caci maki? Agama setan, mazhab iblis yang mengajarkan caci maki kepada sahabat Nabi. Kita menyebut Abu Bakar ini sedik radhiyallahu an. Mereka menyebut Abu Bakar laknatullah alaih. Bukan ajaran Islam. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum, seandainya ada di antara kamu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, itu tidak sampai segenggamnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena mereka berbuat itu pada saat genting nyawa menjadi taruhannya. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah sahabat di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah siapalah agaknya yang paling layak menggantikan Nabi bukan menggantikan sebagai posisi Nabi karena Nabi itulah Nabi ya ba'dah tak ada Nabi sesudah dia tapi sebagai pemimpin umat Islam kata orang Madinah yang layak menjadi pengganti adalah Sa'ad ibnu Ubadah panglima perang dari suku Aus orang Ansor Kata orang Makkah yang layak itu adalah Umar Ibnul Khattab. Panglima perkasa, anak muda yang hebat, yang kuat. Tapi kemudian setelah kita lihat hadis-hadis maka yang paling layak itu adalah al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu mesti berasal dari Quraisy. Dengan ditetapkan syarat pemimpin mesti dari Quraisy, tereliminasilah saat karena dia bukan orang Quraisy. Layakkah Umar bin Khattab? Umar tahu diri. Dia katakan, orang yang paling layak ini adalah orang yang pernah diminta Nabi menggantikannya untuk menjadi imam di waktu salat. Seolah-olah itu signal, tanda-tanda bahwa ada hadis memilih Abu Bakr ini sedik, maka bermusyawarah sahabat sepakat mereka di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Naik Ali bukan sebagai orang yang angkuh dan sombong. Pidatonya ditulis rapi oleh Syekh Khudari Bek dalam kitab Itmamul Wafa fi Sirati Sayyidil Khulafa. Bagaimana kata dia? Pidato kenegaraannya pertama kali. Qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku kalian angkat menjadi khalifah. Kalian sudah memilih aku walastu bi khairikum padahal aku bukanlah orang yang terbaik. Tengok rendah hatinya dia. Lihat bagaimana tawaduknya. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang utama bersama Nabi, gelar namanya diberikan Nabi, namanya diabadikan dalam Quran. Sanggup dia berkata, "Wulitu alaikum walastu bi khairikum." Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Bandingkan dengan umat Muhammad yang sekarang. Siapa yang paling baik? Tak ada yang lebih baik daripada saya di sini. Oh. alaikum, kalian sudah mengangkat aku walastu bi khairikum. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. In sadaqtu fa'ainuni. Kalau aku benar, kalau aku jujur, kalau aku tulus, tolong aku. Wa in akhta'tu faqawimuni. Tapi kalau aku salah, aku silap, faqawimuni. Qawwim, tolong luruskan aku. Andai aku bengkok, andai aku melenceng, luruskan aku. Aku juga manusia biasa. Kalau Nabi tersalah mungkin datang Jibril meluruskannya. Tapi aku manusia biasa. Faqawimuni, luruskan aku. As-sidqu amanah. as kejujuran, kebenaran, ketulusan adalah amanah. Wal kizbu khianah. Sedangkan dusta adalah pengkhianatan. Dan seterusnya. Begitulah hebatnya seorang sosok Abu Bakar ini sedih. Sampai pada akhirnya dua tahun dia memegang jabatan itu dalam keadaan sakit meninggal berumur 63 tahun sama seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya kita kaji subuh ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi Abu Bakar mendengar sendiri Nabi bersabda nilai yang akan kita kaji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda apa bunyi hadisnya la tidak yadkhulu masuk al jannata surga la yadkhulul jannata tidak masuk surga apakah makna hadis ini tidak masuk surga di sini tidak akan masuk surga selamanya lalu kekal dalam api neraka jahanam khalidina fiha abada hmm, makanya tidak dapat memahami hadis Baca terjemah tidak masuk surga. Oh kalau begitu tidak akan masuk surga. Hadis ini adanya di mana? Dalam Sahih Bukhari Pak Ustaz Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari Enggak paham isinya Buka kitab Fathul Bari Ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Atau yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini Atau yang ditulis oleh al Qastulani. Kitab-kitab ini tidak disebut tafsir kalau penjelasan ayat Quran, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran, itu namanya penjelasan ayat. Tapi kalau penjelasan hadis, baca nama kitabnya syarah. Maka kajian kita disebut syarah hadis. Oh, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya sudah ditulis oleh Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kebetulan hadis yang kita kaji ini di mana? Ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maka buka kitab syarahnya. Sunan Tirmidzi, penjelasannya di mana? Ada sudah ditulis ulama. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Di sana disebutkan, la tidak Ya dekulu masuk al-jannah surga, tidak masuk surga. Maknanya bukan tidak masuk surga untuk selamanya, dia tidak masuk surga dalam kelompok pertama. Kalau ter pertama dia tak masuk. Jadi dia tetap masuk surga, masuk juga. Terus kemana dia? Transit dulu. itulah yang kita tak mau transit nih. Makanya tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar, wa qina nar. Apa arti Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar? Jangan kami transit, jangan kami transit, jangan kami transit. Naik pesawat yang langsung ajalah ya Allah. Wasiqal ladzina taqau. Ketika orang-orang yang bertakwa itu dibawa diiring ilal jannati zumara dibawa mereka ke dalam masuk surga. Lalu kemudian begitu sampai mereka di pintu surga, apa kata malaikat? Wa lahum khazanatuha. Berkatalah malaikat penjaganya, "Salamun alaikum." Keselamatan untuk kalian wahai penghuni surga. Tibtum. Kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga. Mereka inilah yang diundang apa kata Allah mengundang mereka? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah dalam keadaan Allah ridha kepada kalian dan kalian pun ridha kepada Allah. Dulu di dunia kalian mengatakan raditu billahi rabbah. Aku ridha kepada Allah. Hari ini kalian mendapati Allah dalam keadaan ridha menerima kalian. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang pertama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini orang yang kita kaji subuh ini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga dalam kloter pertama. Apa kelebihan kloter pertama? Dilepas oleh Gubernur Riau di Masjid Agung An-Nur. Apa kelebihan kloter pertama? Baju batiknya baru-baru cantik-cantik Karena itu yang akan dipoto nanti masuk dalam laporan Pokoknya kloter pertama tu enak, mantap, bagus Kloter pertama Sedang mau berangkat kloter pertama haji saja orang mau berlomba-lomba Ini masuk kloter pertama surga Tiba-tiba kelompok yang mau kita kaji subuh ini lah Tidak Yadukulu Masuk Jannata La yadukulu jannata Tak masuk surga Siapa dia? Banyak nanti bapak ibu kalau mendengar ustadz mengaji Tidak masuk surga Loh kok lain dengan yang dikaji Ustadz Somad Mungkin dia ambil dari hadis riwayat lain Yang kita kaji subuh ini Makanya jangan beli buku Kalau di ujungnya tidak ada HR Hadis riwayat siapa HR Al-Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Tirmizi, HR Nasai, HR Ibn Majah, HR Malik, HR Ahmad, HR At-Tabrani, Nabi bersabda, Nabi bersabda, di mana? Riwayat siapa? Makanya setiap kita mengkaji hadis, pertama kali kita bahas hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Nah, dalam hadis ini ada disebutkan tiga. Kalau ada ustaz lain yang menyebut ada ini, ada ini, dia ambil dari riwayat lain. Kalau riwayatnya sahih, apa status hadis? Status kualitas hadis yang kita kaji subuh ini Kata Imam Abu Isa At-Tirmidhi Hadisun Hasan Hadisnya hadis Hasan Yang paling tinggi Pak Ustaz Sahih Di bawah Sahih Hasan Di bawah Hasan Dhaif Di bawah Dhaif Maudhu Hadis palsu Tak diakui sama sekali Tapi ini hadisun Hasan Sepakat ulama hadis Sahih hadis Hasan Boleh dijadikan sebagai dalil Dalam hukum Dalam akidah Dalam berhujah dalam beramal tidak ada ikhtilaf antar ulama sama sekali la yadkhulul jannah tidak masuk surga ada tiga yang pertama khibbun kha ba pakai tasdid kha ba khibbun apa padanan kata dari kata khibbun untuk menjelaskan suatu kata dalam hadis dalam ayat biasanya ulama menyebutkan sinonim padanan kata khibbun adalah khadi'un satu lagi, ghash al-khadi'ul ghash. Khibbun maknanya al-khadi'ul ghash. Siapa itu ghash itu? Sifatnya bagaimana? Yuzhiru khilafi ma yukhfihi. Selalu menampilkan yang tidak pada zohirnya. Ah, itu, itu makna khibbun itu. Menampilkan sesuatu tidak pada zohirnya tidak macam itu sebetulnya isinya tapi ditampilkannya macam itu seperti itu itu apa namanya khibbun kalau bahasa kitanya apa itu ya tipu tipu ada TV semestinya dikatakan umat Islam sedang dikhianati tapi diberitakannya umat Islam membuat kekacauan nah, itu namanya bukan TV itu itu tipu itu. Kau sedang nonton apa? Aku sedang nonton tipu bilang. Jangan ya, nonton TV. Tipu. Izharu menampilkan, menunjukkan, memperlihatkan khilafi ma yukhfihi. Bukan yang tampak semestinya, tapi yang justru kebalikannya. Nah, itu namanya khibbun. Saya pilih kata yang paling tepat untuk bahasa kitanya khibbun ini tipu. Jadi kalau ada perempuan, sebetulnya dia hitam, tapi nampak putih betul. Nah, itu khibbun itu. Tipu. Dan sekarang orang memang sukalah tipu-tipu ini. Walehu busah. Kenapa bapak pilih dia jadi pemimpin? Gimana lah Pak Ustaz? Dia yang paling ganteng nampaknya. Di Baleho itu bukan main lagi perkasa. Begitu jumpa, lisu. Tipu. Ustadz ini sedang cerita siapa sebetulnya? Saya diundang di Jalan Duyung. Tablik Akbar Jalan Duyung. Datanglah saya ke sana mau tahu siapa Tablik Akbar saya tengok, eh ini kan jadwal saya. Kenapa foto orang lain mereka panjang? Ganteng betul. Rupanya foto saya. Siapa yang merubah? Photoshop punya kerja. Olah, olah, olah, olah, olah. Makanya jangan yang muda-muda kalian menikah menengok gambar. Makanya kata Nabi SAW, dalam ta'aruf boleh melihat. apa yang ditengok? Dua, tapak tangan. Kenapa tapak ditengok? Kalau kasar berarti dia budak. Siap tak nikah dengan budak? Budak halus lah Pak Ustaz, itu budak kecil. Ini budak hamba sahaya. Kalau kau nanti tertipu, jangan-jangan dia mengatakan, itu siapa? Saya ini anak saudagar kaya, begitu sudah menikah dipegang, kertas pasir nih. punya budak, jangan kau tertipu. Jangan kau nikah kucing dalam karung. Setelah itu apa lagi? Wajah. Mungkin balik dari masjid nampak selintas. Ternyata setelah ditengok langsung, dari jauh imut-imut, udah dekat, amin-amin. Nah, makanya jangan ada khibbun, jangan ada tipu di antara kita. Tipu-tipu. Makanya jangan kalian pacaran. Kenapa? Karena dalam pacaran itu tipu, tipu, tipu, tipu. Semuanya tipu. Dari mulai tutur kata bahasanya, "Aa mau minum apa?" Begitu sudah menikah, mana minuman? Tuang aja sendiri. Ah, deh. Yang laki-laki juga begitu penuh dengan kemalsuan, kepalsuan, kebohongan. Hati-hati, hati. jatuh nanti, jatuh. Awas jatuh, awas jatuh. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Nah, kepalsuan. Makanya yang pertama itu tidak masuk surga siapa? Khibun, tipu. Ustaz, ya, apa hukumnya sholat Jumat di jalan raya Pak Ustaz? Tidak sah. Tidak sah. Siapa saja yang sholat Jumat di tanah lapang di jalan raya tidak sah. Janganlah begitu. Sebutkanlah di dalam Islam itu ada banyak mazhab, tapi banyak mazhab itu yang mati karena muridnya tidak menulis buku ulamanya. Akhirnya mazhab itu mati. Ada mazhab Al-Auza'i, mati. Karena murid-muridnya tidak mengembangkan, tidak menulis. Ada mazhabnya eh, Sufyan Ibn Uyainah, ada mazhabnya Sufyan Al-Thawri, ada mazhabnya uh, eh, Laith Afqah min Malik. Imam Laif Ibn Sa'ad di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi mazhabnya hilang. Kenapa? Muridnya tidak menuliskannya. Tapi Alhamdulillah ceramah-ceramah saya ditulis oleh murid-murid saya. Mana Pak Ustaz? sudah izin Ustadz Somad ya mohon ceramah Ustadz nanti akan ditulis oleh siswa-siswa dari Al Azhar Syifahudi. Oh bisa mereka nulis, pokoknya bisa mereka membuat transkripnya Pak Ustadz. Dan nanti akan ada pula yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan mereka, dimasukkannya ke dalam YouTube dengan terjemah subtitle, terjemah pakai bahasa Inggris. Dibaca tiba-tiba, dicari-cari, ditonton ceramah itu oleh Donald Trump. Tengoknya, oh, diperintahkannya CIA sini, bunuh ini gitu. Bagus, cepat mati syahid. Nah, ayah dia Allah bika rajulan. Satu orang dapat hidayah karena khairum min umurin ni'am. Tapi tidak dengan kepalsuan. Kalau kalian menterjemah, terjemahlah apa adanya. Ustaz Somad ngomong begini, jangan diperlunak kata-katanya. Ini sekarang banyak orang menerjemah, sudah jelas-jelas Al-Quran mengatakan bagi, bagi, bagi itu artinya, maaf, maaf, tak layak saya sebut kata itu di sini. Jahat, perempuan nakal, perempuan jahat. Eh, sekarang diterjemahkan dengan kata-kata tipu. Apa diterjemahkan? Pekerja seks komersial. Dulu tak begitu bunyinya itu. Dulu namanya itu jelek sekali, kasar. Ini dikatakan sebagai pekerja. Pekerja berarti dia profesi. Berarti bayar pajak. Nauzubillah. Nah, tipu, tipu, tipu. Masalah sholat Jumat di jalan, di pasar, itu ada empat pendapat. Menurut jumhur mayoritas ulama, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, hanya mazhab Maliki saja yang menolak. Mazhab Maliki mengatakan mesti di masjid. Kalau tidak dilaksanakan di masjid, sholat Jumat tidak sah. Adapun mazhab yang tiga, yang paling tua Hanafi, nomor dua Syafi'i, nomor tiga Hambali mengatakan dalam keadaan tertentu boleh sholat Jumat di, di tanah lapang, fil fil uh, eh, eh, fada, fada di tanah lapang. Misalnya akan ada aksi super damai 212 tanggal 2 bulan 12 maka nanti masjid-masjid akan penuh dan kalau dipusatkan di satu masjid saya tidak muat maka salat ah ini tidak salahnya tapi ketika kita mengatakan oh ini tak boleh kita sedang mengatakan melakukan khib tipu kenapa tak kita sebutkan semuanya Kenapa kita tak sebutkan? Kenapa hanya yang kecondongan hati kita saja? Selama ini kalau Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu yang terbaca saya dalam masalahnya ada empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali Yang tahu saya hanya hanya dua Maliki, Ambali Saya tak ingin dikatakan Ustaz apa tuh? Ustaz Khibbun Ustaz Tipu Ustaz apa hukum bunga bank Pak Ustaz? Haram Allah Pak Ustaz tolong Tak ada tawar menawar, haram Nanti Ustaz kami bagi 50% uh, ah, Ini sebetulnya ikhtilaf ulama ada juga sebagian tipu. Kenapa menipu? Sekarang semua tipu, tipu, tipu. Nah, lihat uh, transkrip nilainya. A, a, a, a, a, a, a. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik semua. Kenapa? Karena tipu ditekan, wali kelas ditekan. Siapa yang menekan? Kepala sekolah, Pak wali kelas. Kalau nilai anak-anak itu rendah, awas. Takut dia kepala sekolah pun keras itu ditekan juga oleh kepala dinas. Kepala dinas ditekan pula oleh bupati. Bupati ditekan oleh gubernur. Gubernur ditekan oleh menteri. Menteri ditekan oleh presiden. Kita ingin menampilkan bahwa kita orang hebat, orang cerdas, nilai tinggi. Tapi isi kropos, kopong, bolong, bohong. Akhirnya ketika tes kemampuan, kita kalah bersaing dengan orang lain. Menang dinilai. Saya sampaikan ke mahasiswa saya, Tak ada gunanya saya baca kertas jawaban kalian hebat, benar, tapi kalian tipu saya. Tak saya demi Allah wallahi tallahi billahi tak mau saya punya mahasiswa tukang tipu. Lebih baik kalian bisa jawab satu tapi itu hasil kepala kalian. Mulak balik saya katakan itu di lokal. Makanya kalau saya buat soal ah, bagi soal boleh nyontek Pak Ustaz, silakan nyontek. Insya Allah satu lokal itu 10 soalnya saya buat. Tengok kanan lain, tengok kiri lain. Tanya eh nomor ini berapa? saja lah aku aja belum selesai lagi. Karena kami di Al-Azhar bukan fanatisme Al-Azhar. Tanya Ustadz Dr. Mustafa Umar, tanya Ustadz Hasbullah, tanya Ustadz Zulhendri Rais. Al-Azhar kalau sampai ketahuan mencontek tak ada guna nilai tinggi. Kalau ketahuan mencontek tangkap tangan satu tahun visa dicabut deportasi, usir, bisa diambil imigrasi, dinyatakan sebagai pendatang haram, usir, cabut. Maka kami dari awal takut. Maka kalau sekarang saya bicara, jangan mencontek. Saya tidak merasa munafik karena empat tahun saya tak pernah mencontek. Empat tahun itu aja sebelum itu pernah. belum itu waktu masih di Indonesia. Tapi selama empat tahun tuh, ah, itu insya Allah tuh. Yang dua tahun di empat tahun di Mesir, dua tahun di Maroko. Nah, itu bisa dijamin, garansi insya Allah. Bukan karena takut kepada Allah, takut tangkap tangan, nanti visa dicabut, nanti balik kampung, malu. Kenapa malu? Sudah kenduri motong kambing waktu mau berangkat ke Mesir. Nah, nanti kalau tertangkap beasiswa putus, kalau beasiswa putus dideportasi kalau beasiswa putus tidak dapat makan diusir dari asrama kemudian setelah itu tidak LC kalau tak ada ijazah LC tak dapat tiket pulang kalau tak ada pulang siap-siap membuat rakit menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak tadi ada konsekuensi nih kalau kita mau anak-anak ini jujur mesti ada sekarang bicara integritas dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-4 ke-50 ke lima, mari kita bangkitkan integritas kita sebagai abdi negara hanya kata-kata hampa yang dibacakan lewat teks yang memang sudah dibuat sepuluh tahun yang lalu hanya copy pas ulang tahunnya jadi roa kenapa karena yang membaca itu pun dulu lulusnya menyogok tipu, tipu, tipu. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tipu, tipu, tipu. Lulusnya pun tipu, tipu, tipu. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dibawa dengan tipu-tipu ini? Dari pagi sudah tipu, belanja. Nanti balik dari sini belanja ke pasar, timbangan, tipu. Mata ibu bukan main tajam menengok. Menengok Quran tak nampak ayat, menengok mata timbangan nampak jelas. Ini kurang nih. Kurang. Ibu-ibu yang selama ini matanya tajam bagus. Lanjutkan. Teruskan. Karena niat kita mau menyelamatkan pedagang nih. Sampai dia tipu satu orang, satu on, satu orang, satu on. 30 orang belanja. Dia sudah makan duit aram 3 kilo pagi ini. Maka tunjukkan. Ini, ini kurang. Tambah, tambah. Yang macam-macam kamu. Di rumah saya ada timbangan. Saya ngajak saya beli. Karena selama ini saya beli sini satu kilo, ternyata sampai di rumah sembilan on. Bahkan pernah satu kali tujuh on setengah. Nih, apa maknanya? Khibbun, tidak masuk surga. Orang yang menipu berdagang, beliaga, belanja, menipu. Kenapa dia tak masuk surga? Dia harus menyelesaikan sangkutan-sangkutan sangkutannya dengan orang lain. Alah Ustaz itu yang diomongkannya pedagang Yang diomongkannya pegawai Yang dia bicarakan guru Ustaz sendiri Di awal tadi Ustaz duluan kita bahas Ustaz bisa juga menipu Bisa ayat-ayat yang kira-kira menyinggung orang tak disampaikan. Ustaz, tolong nanti jangan singgung masalah jilbabnya Pak Ustaz. Kenapa? Kepala dinas belum pakai jilbab lagi. Iya. Adapun hukuman bagi perempuan yang tak pakai jilbab karena dia menolak ayat Allah, neraka lah tempatnya. Yang ngundang itu tertunduk langsung. Ustaz ni tak bisa diajak kompak. Ya. Tengoklah ah, Akhirnya kena skor Ustaz Tiga bulan tak diundang-undang Boleh Sesudah itu diundang lagi Silakan Pak Ustaz datang Eh tapi kemarin katanya ada yang tersinggung Sudah mati Pak Ustaz Ternyata orang kalau tersinggung cepat mati Maka ah, jangan tersinggung-tersinggung Cepat mati Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tipu, tipu, tipu Cakap tipu Gaya tipu Di masjid menipu Luar biasa itu. Di pasar menipu timbangan masjid Di masjid menipu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. ar rahman Padahal kalau di rumah sendirian, alhamdulillah. Wallahualim amin. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Padahal kalau di rumah kul Allah satu nafas. Allah Allah Allah Allah. La ilaha Kenapa kau tipu diri? Yukhadi'un Allah. Mereka sedang menipu Allah. Nauzubillah. Apa yang dimuliakan Allah? Yang wajar-wajar saja. Hidup ini kalau menipu kita menderita stres. Kenapa Habib-Habib itu tidak pernah stres dengan pakaiannya? Saya lama menengok. Sorbannya sampai tujuh lapis. Saya hitung lapisan di tepi Habib Umar bin Hafiz dari Tarim satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Habis itu pakai burdah lagi. Jubah dua lapis, di dalam putih, yang di luar kadang coklat. Duduk. Kok dia tak risih ya? Kok dia tak kepanasan ya? Karena dia tidak tipu. Dia melaksanakan itu mengikut sunnah. Dia nyantai, enjoy, tak ada. Tapi bayangkan kalau orang pura-pura jadi ustadz harus pakai itu. Oh gatal sekali itu. Oh perlu kejap-kejap berkeringat. Maka hidup tidak perlu. Ya normal aja lah. Sebagaimana biasanya aja lah. Tak usahlah pakai pencitraan macam-macam dari mulai nilai, dari mulai gaya, dari mulai bicara. Makanya kalau saya diundang oleh uh, kelompok dakwah atau sekolah, Ustaz tolong ceramah ke sekolah kami. Masalah apa? Masalah cara ceramah, gimana metodenya. Mohon maaf, mohon mohon maaf. Saya tak punya ilmu tentang ini karena saya tak pernah belajar. Kalau mau belajar sama uh, ah, ustadz kita ada spesialis tentang itu ustadz Maliki namanya public speaking nah itu harus harus ada cara berapa kali ke kanan berapa kali ke kiri tangannya kapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana saya tak bisa gitu dan itu ada ilmunya ah ada ilmunya itu saya tak menyalahkan itu memang perlu untuk saat ini memang perlu bagaimana tampil begitu dilihat di TV itu Masya Allah berkilau cahaya wajahnya rupanya lampu terang benderang dari bawah Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang pertama khibbun tipu, suami menipu istri, istri menipu suami, orang tua menipu anak, anak membalas tipuan itu bawahan menipu atasan, atasan menipu bawahan, karyawan menipu direktur, direktur menipu, tipu, tipu, tipu, tipu, tak masuk surga. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Khibbun. Yang kedua, siapa yang tak masuk surga itu? Wala la tidak masuk surga. Sama dengan yang pertama. Mannan. Manna. Manna asal katanya minnatun memberi tapi kenapa orang ini disebut manan? Dia sudah memberi diungkit-ungkitnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kau batalkan sedekahmu bil manni. Mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Mau kemana? Mau sholat? Di mana sholatnya? di Masjid Raya An-Nur. Oh, nanti tengok sebelah kanan ya. Apa di situ Pak? Ada keramik besar-besar. Kenapa? Itu saya nyumbang. Boleh berbuat, tapi bukan karena ingin dikenang, ditulis. Karena ada tulisan yang kekal abadi, tak akan mati. Walaupun cacing tanah sudah memakan daging, darah, tulang, urat, kulit, Siapa? Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin. Para malaikat yang agung dan mulia katibin menulis. Sebelum ke Mesir, saya pernah suatu pagi tertidur. Masuk masih kuliah, masih sekolah, masih sekolah madrasah aliyah di Air Molek Indragiri Hulu. Jadi malam itu bulan puasa Ramadan. Saya duit saya lebih banyak daripada adik saya. Adik beradik dua orang. Saya anak pertama, adik saya dua-dua laki-laki. Duit saya lebih banyak. Jadi saya kasihlah duit saya ni ke dia untuk hari raya. Tapi biasalah adik-beradik mungkin ada kelas sedikit. Masih masa usia-usia SMA. Macam kalian lah siswa-siswa Al-Azhar Sifabudi. Lalu saya marah sama dia. terucap di mulut saya. Udah aku kasih duit kemarin. Ah, terungkap. Pas sedang antara tidur dengan jaga, tidur tidak jaga, tidak antara tidur dan jaga, terdengar saya suara ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubutilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ih, tapi ingat, ayat itu ingat bunyinya. Saya cari, ada Fathur Rahman namanya. Fathur Rahman itu kalau kita dengar ayat, kita tak tahu posisi ayat itu di mana, dulu buka kamus indeks namanya Fathur Rahman li talibat ayatil Quran. Cara mencari ayat lewat kata. Zaman sekarang Fathur Rahman sudah tak dipakai orang lagi. Sekarang kalau mau cari ayat www.google.com. Zaman sekarang, zaman dulu tak ada. Saya cari dapat ayatnya. Belum bisa bahasa Arab secara utuh memahami ayat tak bisa. Yang paham saya dari itu ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang beriman. La tubtilu. Tengok terjemah Depak. Apa artinya? Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit astagfirullah. Aku sudah mengungkit. Untuk somat, kau berikan sisa uang jajanmu yang berlebih karena kau tabung ke adikmu. Tapi kemungkinan setelah itu kemudian kau bangkit-bangkit. Kau dah kasih kemarin. Kenapa begini? Oh, tak boleh. Maka ayat ini amat sangat berkesan buat saya pribadi. Karena Allah memberikan teguran lewat ilham bahwa tak boleh. Makanya kalau kita mau kasih, kasih. Kalau mau beri, beri. Tapi kalau tidak, jangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah mengungkit-ungkit. Kenapa? Memang tak pernah saya beri Pak Ustaz. Oh jangan. Yang bagus itu adalah memberi. Ketika orang yang kita beri itu tak sesuai dengan keinginan kita, diam. Diam. Kenapa? Karena kita berharap ada balasan yang lebih besar dan orang ini sengaja dikirim Allah untuk menguji keikhlasan saya. Kata orang, kata-kata ini kasar, tapi mesti saya ucapkan. Zaman sekarang Pak Ustadz, menolong orang ini macam melepaskan anjing terjepit. Setelah kita tolong dia, lepas dia, kita pula digigitnya Pak Ustadz. Makanya zaman sekarang menolong siap hilang. Kalau tak siap hilang, jangan tolong. Tapi kata-kata itu saya robah, siap hilang. Hilang siap tak siap, hilang juga, maka kita harus siap hilang. Dan jangan pernah berhenti menolong. Walaupun hilang. Kenapa? Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Allah akan tetap menolong selama kita mau menolong orang lain. Kalau hilang sepuluh, Allah akan balas lebih banyak daripada itu. Tapi dengan syarat, jangan dicakapkan, jangan diungkapkan, jangan diceritakan, lawan tahan karena dengan begitu kita sedang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sengaja dikirim Allah untuk menguji ketulusan saya. La tubtilu. Jangan kau batalkan sedekahatikum sedekahmu, hibahmu, wakafmu, bantuanmu, sumbanganmu, dermamu bil manni mengungkit-ungkit mengungkap-ungkap mengungkit-ungkit mengungkap-ungkap. Qaulum ma'rufun Kata-kata yang baik Kata-kata yang lembut Kata-kata yang menyenangkan hati Khairun lebih baik Min sadaqatin Daripada memberi Yatsba'uha ada Mengiringinya dengan kata-kata yang kasar Mohon maaf ya dek Saya belum bisa beri bantuan sekarang Insya Allah nanti Sudahlah tak ngasih cakap pula Pang, Kasar bukan main. Yang paling bagus ngasih kata tak kasar. Di bawah itu ngasih diam. Di bawah itu kata lembut tidak ngasih. Yang lebih parah udahlah tak ngasih kata pula kasar. Oh. Manan orang yang mengungkit-ungkit mengungkap-ungkap pemberian. Yang ketiga, la yadkhulul jannah tak masuk surga. Khibbun orang yang tipu, wala mannan orang yang mengungkit-ungkit mengungkap-ungkap pemberian wala bakhil wala tidak masuk juga bakhil sudah semua tahu bakhil nama sifatnya al-bukhlu orang yang punya sifat itu bakhil bakhil itu apa artinya Pak Ustaz ada yang menerjemahkan bakhil itu pelit, ada yang menerjemahkan bakhil itu kedekut, ada yang menerjemahkan bakhil itu kikir. Terserahlah yang jelas bakhil ada kawannya satu lagi namanya syuh. Wa may Siapa yang terpelihara dari sifat bakhil dan syuh faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Apa beda bakhil dengan syuh? Saya, bapak, kawan, sahabat. Kita pergi keluar kota hari Sabtu malam Ahad. Jalan kita pegok besok pagi. Oke. Okay. Begitu jalan sampai jam 12 azan berkumandang, kita pun mampir di masjid, selesai sholat, ada rumah makan di samping masjid, kita pun makan. Kan, makan gulai ayam, makan sate, ikan panggang, lengkap dengan jusnya. Setelah selesai makan, tiba-tiba satu orang di antara kita manggil, Mbak, mbak, sini mbak, hitung berapa? Semua pak, enggak, saya aja. Kalau ada di situ yang dia minta hitung, yang dia bayar punya dia saja itu bakhil artinya dia tidak mau uang dia meleleh melimpah kepada orang lain orang yang tidak mau uangnya hartanya miliknya melimpah kepada orang lain itu namanya bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil ada satu lagi ketika tiba mau membayar sakit supaya punya dia dibayarkan orang ah itu susah Bapak pilihlah selama ini kira-kira yang mana antara dua. Banyak orang sekarang berpikir kira-kira siapa yang mau ditanduk siang ini ya. Pagi tadi Alhamdulillah selamat dapat nasi goreng dari Al-Azhar Subaguri. Nanti siang siapa mau ditanduk? Tinggal dua lagi yang mau dipikirkan, siang sama malam nanti. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya semester ini semalam habis khutbah Jumat, Jumat yang lalu di Ar-Rahman angkatan 50 itu langsung ke kampus. Habis khutbah Jumat karena mohon maaf Pak Haji, mohon maaf jam 1.30 saya masuk harus balik ke Uin kilometer 15 jauh nih. Ini terlambat 1.30 langsung masuk. Setiap selesai khutbah Jumat jamaah ngajak, "Ayo makan Pak Ustaz." Pondok Bawang Pak Ustaz, Pondok Patin Pak Ustaz. Di sana ada baru rumah makan baru, ada gulai sampai ada, ada kepala. Banyak. Semester ini masuk jam 1.20. Semester sebelumnya tak macam ini banyaknya dan semua jamaah itu baik-baik alhamdulillah. Ini selamat dari penyakit syuh, penyakit bakhil Tapi dalam masalah lain Orang yang tidak mau melimpah hartanya, miliknya kepada rumah Allah Kepada anak yatim Kepada fakir miskin Kepada orang susah Apa sebabnya? Penyebab orang bakhil Karena mentalnya fakr Orang yang fakr itu namanya fakir Nama sifatnya bukhlu Nama orangnya bakhil Nama sifatnya fakru Nama orangnya fakir Mental fakir Siapa yang menanamkan fakir itu? Asyaitanu ya'idukumul fakra Setan menanamkan dalam dirimu fakra Apa itu fakir? Kurang, Kurang, kurang, kurang, kurang kurang kaya, kurang banyak, kurang hebat, kurang tinggi, kurang panjang, kurang, kurang, kurang, kurang. Orang yang bermental fakir Berapapun hartanya dia tidak pernah cukup. Orang mental fakir. Sekarang di negeri kita ini banyak orang kaya bermental fakir. Karena orang fakir melihat sepuluh ribu rupiah itu tidak pernah kecil. sepuluh ribu itu besar. Karena kalau sepuluh ribu itu tak ada tak akan lengkap satu miliar. Dia selalu mandang. Orang yang tak pernah mensyukuri yang kecil dia tidak pernah melihat yang besar itu besar. Orang yang tidak pernah merasa cukup, dia tidak akan pernah mampu berbagi. Karena kalau kubagi yang kecil ini, yang banyak ini akan berkurang. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kamu kurang, kurang, kurang, kurang. Nanti kalau aku beli kepada anak, dia serdah sudah pernah terpikir untuk membagi. Nanti akan kubawa ke panti jompo, ke anak yatim, ke pakir miskin, ke masjid, pembangunan masjid. Ada keramik yang perlu, ada atap yang bocor, ada yang bisa diganti, ada tiang yang patah, ada semen, ada batu, ada kerikil, ada keramik, ada kaca, ada kosen, ada kamar mandi yang mau. Tapi selalu mengatakan kurang, kurang, kurang, kurang. Bakhil, dia tak masuk surga. Kenapa? Karena dia sedang menahan zakat. Efek daripada orang yang bakhil, zakat tak mau dibayarkan. Tega melihat orang susah. Maka yang tiga ini, na'udzubillah. Sebenarnya subuh ini, Abdul Somad sedang menyampaikan hadis untuk dirinya sendiri. Hai Abdul Somad, sudah selamatkah engkau dari tipu-tipu-tipu-tipu? Sudah selamatkah engkau dari mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberianmu selama ini? Sudah selamatkah engkau dari sifat bakhil, pelit, kedekut? Maka kalau kita sudah selamat, Alhamdulillah. Pakai tiga ini untuk ke dalam. Saya tak mau setelah ini, Bapak besok lusa ngomong ke saya, Pak Ustadz, rupanya kawan kita itu bakhil Pak Ustadz. Dari mana Bapak tahu? sudah saya tes kemarin waktu makan siang. Oh, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan kita belajar mau belajar pikih dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mau belajar tafsir dengan Dr. Mustafa Umar, mau belajar hadis dengan Ustadz Ahmad Tirmizi dan Ustadz Zulhendri Rais, mau belajar apapun, ilmu yang kita punya itu pakainya ke dalam Tuba liman syaghalahu aibuhu an nas. Beruntunglah orang yang sibuk mengkaji dirinya. Sudah selamatkah aku dari tipu-tipu-tipu? Hai Abdul Somad, apakah omonganmu selama ini sesuai Quran Sunnah? Jangan-jangan kau yang menyampaikan ternyata kau tipu-tipu. Sudah selamatkah aku daripada perbuatan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap? Kalau bukan karena saya yang mengisi pengajian di situ. Kalau bukan karena nama saya yang dibuat di baleho itu. Pak, jangan lagi dibuat di baleho itu pakar hadis. Bagus dibuat pakir hadis. Pakir itu tak punya apa-apa. Jangan lagi dibuat doktor, Pak. Bolak-balik saya buat jangan lagi buat doktor. Alhamdulillah sudah selamat. Kok tidak memokak telinga. Mengakan tausiah malam ini Kenapa kita perlu tipu-tipu Saya tahu pengurus masjid tidak ada niat tipu Kenapa dibuat nih pak Biar supaya jamaah ramai pak Ustaz Karena kalau LCMA mereka kurang yakin Apalagi menengok gambar tuh tak betul Ustaz minta entah iya entah tidak ini. Tak perlu Kita buat saja apa adanya Insya Allah Allah akan bukakan hati Allah akan sampaikan niat baik Tak perlu pencitraan itu hanya akan membebani diri masyarakat dan lain sebagainya. Wa qul malu berbuatlah fasayarallahu amalaku. Penceramah kita malam ini Haji Abdul Somad LCMA. Kalau tak mau dulu pertama saya pulang tak mau saya buat LCMA itu. Ustadz Abdul Somad saja. Saya tulis-tulis LCMA. Kenapa belakangan Ustadz mau? Saya beli koran di halaman belakang tu banyak betul Ustaz Ustaz Ustaz Ustaz tukang jual obat kuat, hantu oh ini bahaya nih saya takutnya nanti karena Ustaz ditelepon ah, untuk membedakan itu ah, buatlah Ustaz lc dalam kurung dosen hadis Uin Suska oh tak mau yang lain lah Pak Ustaz alumni Al-Azhar Mesir oh, yang lain Pak Ustaz alumni Maroko ah dibuat alumni Darul Hadis Maroko Ustaz dari Maroko ya dokek dari Maroko Pak Ustaz ada nah Mari kita ukur diri kita. Selama ini kita sudah selamat dari tipu-tipu sebagai pengurus masjid, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai ustaz. Udah Pak Ustaz. Alhamdulillah kita berusaha, berproses. Selamat daripada mengungkit, mengungkap, sok hebat, sok mantap. Sudah, sudah. Yang ketiga, jangan sampai pelit, kikir, bakhil. Makanya program Al-Azhar Sifabudi Anak-anaknya dari mulai awal dididik Mampu berbagi sarapan Mampu berbagi makanan Eh tiba-tiba sekarang muncul Guru membiasakan anak muridnya sedekah Datanglah ibu-ibu pengawas Ustaz Amboko pengawas Pak Ustaz Pengawas di mana? Di sekolah Risau kini Pak Ustaz Apa dirisaukan? Anak-anak gak boleh lagi nyumbang Karena dianggap itu katanya dilarang karena menyumbang itu akan uh, penggelapan kutipan pungli la ilaha illallah anak-anak yang dibiasakan bersedekah malah dikatakan pungli yang penting kan kontrolnya selama penggunaannya jelas kemana selama tidak digunakan untuk yang batil yang penting pengawasan jangan sampai digunakan untuk yang tidak-tidak bagus anak-anak kita disisihkannya uang jajannya apa kasih dia duit sini sebentar ini duit untuk kamu nak 100 ribu Ore 100 ribu Masukkan ke kota aja Jadi dia Bagaimana rasanya Atau uang jajan dia Uang jajan kamu untuk bulan ini Dikurangi subsidi 20% Kenapa? Kita bagi untuk fakir miskin Untuk anak yatim Besok hari libur Hari libur jangan hanya ke danau, ke bukit, ke mall Kemana kita besok? Hari libur kita pergi ke panti asuhan uang jajan kamu belikan nasi bungkus menengok itu dia balik akan lebih sayang dengan bapak ibu dia akan lebih prihatin. Kenapa? Dia tidak hanya didengarkan ceramah ustaz. Mari kita kasihan dengan orang susah. Tidak, tapi langsung melihat, merasakan. Matanya melihat, menetes air matanya, menengok. Papanya mana? Papanya sudah meninggal. Mamanya mana? Mamanya tak peduli lagi. Sudah tak kemana-mana perginya. Dia dicampakkan di sini. Oh, makanya kamu harus sayang sama papa, sama mama. Sayang sama ayah, sama ibu. Sayang sayang abi sama umi. Kalau tidak nanti ubi tinggalkan macam dia mau sih. Ha. Eh, ah, ini penting. Selamat kita dari yang tiga ini, insya Allah.